Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandumah al Syarah Mandumah Al-Baiquniyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih yang mana terakhir kemarin sudah kita selesaikan pembahasan mengenai riwayat yang syadzah dan juga hadis yang dikenal dengan hadis syadz atau ganjil. Sekarang kita memasuki lawan daripada syadz. Qala al-mu'allif rahimahullah masukkan dalam daftar hafalan antum fasyadu wal maqlubu qismani tala. Kemudian pembahasan berikutnya ibdalu rawin ma bi rawin qismu wal qabru isnadin li matni qismu. Jadi pembahasan mengenai maklub ini nanti. Ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin li matni qismu. Apa maksudnya? Maksudnya terkadang tertukar perawinya. Seharusnya perawi yang sikah yang dia sebutkan malah dia menyebut, menyebutkan perawi yang doa misalkan. Nah, barakallahu fikum. Itu namanya tertukar. Paham ya? Maklub. Terkadang juga tertukar apa sanatnya bayangkan. Hadisnya sahih. Hadisnya itu sahih. Cuman sanatnya tertukar gitu loh. Tertukar dengan sanat yang tidak sahih itu terjadi juga. Ya, paham belum ini? Paham belum? Ya, terkadang lafadznya hadis yang sering antum dengar itu terkadang ada lafadznya hatta la ta'lam shimaluhu ma yaminuhu itu yang benar. Ada yang terbalik. Hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiq shimaluhu. Terbalik enggak? Terbalik. Yang rajih yang mana yang kuat? Yang kuat tentunya yang mahfud yang tadi itu. Hatta la ta'lam shimaluhu ma yaminuhu. Hingga tangan kirimu nanti tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kananmu. Apa maksudnya? Nah, itu namanya makhluk terbalik gitu ya. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Kita lihat sini. Oleh karena itu apa? Hadis makhluk ini ada yang dhaif, ada yang nah barakallahu fikum eh, ada yang dhaif atau masuk dalam kategori dhaif kecuali kalau memang sudah ada pembenarannya. Apa maksudnya? Nah, kita lihat di sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, qawluhu wal maqlubu qismani tala, hadza takmilatun lil bait, yakni tala fi dzikri syadz Maksudnya adalah apa? Ini penyempurna pantun yang sudah kita lewati kemarin. Maksudnya adalah apa? Berikutnya adalah penyebutan. Nah, ini adalah penyebutan setelah penyebutan syadz. Lakin hiya laisa laha ma'nan, tapi dia tidak memiliki makna. Wa innama hiya takmilatunil bait faqat. Tapi dia hanya sekedar penyempurna pantun saja. Wal maqlubu yang qasimu ila qismain. Maqlub itu terbagi menjadi dua. Dzakaraha fil bait alladhi ba'dahu yang telah disebutkan pada pantun yang setelahnya. Mana? Ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin li matni qismu. Dua kan itu? Dua atau satu? Eh? Dua atau satu? Dua. Ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin li matni qismu. Dua berarti kan? Naam. Kita lihat. Wa qalu ibdalu rawin ma bi rawin ma huna nakiratun wasifatun. Nah. Nakirah ma di sini adalah nakirah tapi dia juga mensifati. Paham ya nakirah yang mensifati ibdalu rawin naam ma bi rawin yaitu seorang perawi nah barakallahu fikum yang menggantikan perawi yang lain gitu loh. Wa makna nakirah fasifah ai annaka tuqaddir ma bi ai. Nah, Maksudnya engkau menakdirkan ma itu dengan ai wa takdir ibdalu rawin ayya rawin. Nah, berarti fi ai ini ai ai ya maksudnya ya. Nah, menakdirkan ibdalu rawin ayya rawin. Yang mengganti seorang perawi, perawi manapun diganti, tukar. Kalau maklub nanti. Nah, barangkali fi maklub terbalik. Kita lihat. Wa ma ta'tina kiratan wa sifatan. Wasifatan. Ma terkadang datang dia bentuknya nakirah dan mensifati. perhatikan baik-baik ma terkadang datang bentuknya apa? nakirah dan juga dia mensifati. Naam. Wa ta'ti nakirah mausufah. Terkadang ma itu datang bentuknya nakirah tapi disifati. Bedakan. Yang pertama mensifati menjadi sifat, yang kedua nakirah tapi disifati dia. Kama fi qouli ta'ala innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala na barakallahu fikum adalah apa? sebaik-baik yang Allah taala na barakallahu fikum berikan peringatan pada kalian dengannya, nasihat atau peringatan. Wa misalun nakirah al-wasifah qaulul maalif ibdalu rawin ma Adapun nakirah yang dia itu mensifati adalah ucapan mu'alif ibdalu rawin ma. Maksudnya seorang perawi menggantikan apa? Menggantikan ya, barakallahu fikum dengan perawi yang lain. Nah, seperti itu. Paham belum ini? Eh, perhatikan baik-baik ya. Wal maqlubu yang pasti bila qismain, maqlub terbagi menjadi dua. Al qismul awal bagian pertama, mata kalau ma di kaum hingga yaitu yang disebutkan mu'allif dengan ucapannya ibdalu rawin ma bi rawin qismu. Seorang perawi menggantikan dengan perawi yang lain itulah pembagian pertama. Wa huwa ma yusamma bil isnad. Inilah yang dikenal dengan apa? Terbaliknya sanat. Sebenarnya sanatnya itu bagus, hadisnya sehingga apa? Ikut sahih dan bagus. Tapi karena sanadnya terbalik, akhirnya apa? Akhirnya menjadilah hadisnya itu tercoreng gitu loh. Wah, hadisnya kok kayak gini ya? Ternyata terbalik sanadnya gitu loh. Oleh karena itu terkadang para pemalsu hadis itu mereka menggunakan ini juga. Jadi hadisnya sahih sama dia apa? Mencomot sanad yang apa? Yang palsu atau sanad yang dhaif digabungkan dengan hadis yang sahih. Akhirnya mencoreng kan? Mencoreng nama hadis yang sahih tadi itu. Nah, seperti itu. Mathalan idza qala sebagai contoh apabila ada orang berkata, haddatsani Yusuf an Yaqub, fayaqlibul isnad wa yaqul haddatsani Yaqub an Yusuf. Terbalik dia. Seharusnya yang pertama kali itu Yusuf dari Yaqub, malah dia terbalik haddatsani Yaqub an Yusuf dibalik. Paham Namanya maklub namanya. Paham? Husain? Eh, namanya apa namanya ini? Maklub. Naam. Wa hada aktsar ma yaqaul khata'an. Inilah yang paling banyak terjadi kekeliruan. Imma linisyanin aw ghairih. Ima sebabnya karena lupa atau karena yang lainnya. Haddatsana Yusuf an Ya'qub. Itu aslinya ya. Terbalik apa dia? Haddatsani Ya'qub an Yusuf. Terbalik. Naam. Li'annahu la tujad fa'idah fi ta'ammudi dzalik. Karena enggak ada faedahnya dia menyengaja enggak ada faedahnya itu loh. Malah justru berbahaya. Kita lihat. Fa idza qala qailun mal a'lamana anna al-isnad maqlubun faqad yakunu al wadis sahih. Kalau ada yang berkata sekarang, tahu dari mana? Siapa yang beritahukan kepada kita bahwasanya salatnya terbalik? Tahu dari mana? Kalau kita kita ini tahu dari mana coba bayangkan? dibulak balik kan kelihatannya sama saja. Kalau nggak tahu ilmunya nya nggak, wes sama aja kok. Kok tahu dari mana kalau terbalik itu loh? Kita lihat. Fakat yakunu ala wad'is sahih. Karena bisa jadi apa? Bisa jadi berdasarkan peletakan yang sahih. Fanaqul na'lamu annahu nahumaklu. Kita ketahui bahwasanya itu terbalik idza jaa min tariqin akhar awsaq ala khilafi ma huwa alaih. Ini penting juga nih. Taunya kalau sanadnya terbalik itu kalau datang dengan jalur yang lain, yang jalur tersebut lebih kuat dibanding yang menyelisih ini. Amunlah maksudnya, jadi datang dengan dua jalur taruhlah. Jalur pertama ini lemah dia, cek. Jalur yang kedua ini kuat. Ternyata terbalik. Jalur pertama hadatsani Yusuf an Yaqub. Itu yang jalur pertama tarholah. Nam, jalur kedua haddatsani Ya'qub an Yusuf misalkan. Nam, yang, yang kedua ini kalau seandainya dianggap yang paling kuat, maka yang kedua itu yang diambil. Apa maksudnya ya? Nam seperti itu. Nam, Kata beliau, "Au ja'a min nafsir rawi alladhi qalabahu fi hali shababihi wa hifdhihi masyaallah." Atau terkadang datangnya itu perawi itu sendiri gitu loh perawi itu ketika masih muda dulu, masih muda, masih gagah itu istilahnya ya. Nah, masih kuat ya, hafalan masih kuat dia ya haddatsana Yusuf an Yaqub. Ketika sudah tua, sudah lansia, lanjut usia, namanya dia mengatakan haddatsani Yaqub an Yusuf. Terbalik enggak? Terbaliknya dari siapa munculnya? Perawi itu sendiri. Terbalik ya Syekh gitu. Lah kok terbalik tahu dari mana? Dulu ketika muda aja katakan Yusuf an Yaqub. Berarti ketahuan di situ. Ketika masih muda kan kuat hafalannya. Kemudian juga masih lantang suaranya. Tapi ketika dah tua, dia sudah suara sudah berubah, hafalannya pun juga mulai kacau gitu kan, banyak pikiran. Biasanya orang seperti itu kan. Nah, barakallahu fikum. Nah, diketahui ternyata dari perawi itu sendiri. Dulu ketika muda menyampaikan seperti ini, nah ketika tua kok menyampaikan lain, yang muda itulah yang dihukumi. Maksudnya, berarti yang muda itu yang benar. Nah, Yakunu qad dabatahu wa haddatsa bihi 'ala al-wad'i sahih. Bisa jadi dulu ketika masih muda, dia sudah menetapkan dan menceritakan hadis tadi dengan peletakan yang sahih. Wa fi hali kibarihi wa nisyanihi. Ketika di usia tua dan sudah mulai lupa, yuhadditsu bil hadis. Dia menyampaikan hadis lagi wa yaqlibu isnadah, membalik sanatnya. Ketahuan dari mana tadi ketahuan? Dari perawi itu sendiri. Mahum salah, Khalid. Paham? Ya, na'am. Fa fi hadhil hal na'rifu anna al-awwal huwa sahih. Dalam keadaan seperti ini berarti kita mengetahui yang pertama itulah yang sahih. Karena ketika masih muda bisa dikatakan kuat hafalannya wasani huwal maqlub. Yang kedua yang terbalik. Mahum salah ya? Ya na'am barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir. Misaluhu contohnya, idza rawa hadzal hadis bi hadzal isnad as-sahih rajulan. Apabila ada dua orang yang meriwayatkan hadis dengan syarat yang sahih, ingat-ingat dua orang meriwayatkan dengan hadis, eh, meriwayatkan suatu hadis dengan syarat yang sahih, ahaduhuma dua orang ini salah satu di antaranya ausak minal akhar, lebih kuat dibanding yang lainnya. Fayatil ladzi laisa ausaq min sahibihi wa yaqlibul isnad. Akhirnya apa? Datanglah orang yang dia itu tidak kuat hafalannya. Membalikkan sanatnya. Dua orang, satunya kuat hafalannya, satunya lemah. Yang lemah itu datang dibalik sanatnya. Di an yaj'ala tilmid syaikhan wa syaikh tilmidan. Dibalik. Yang murid jadi guru, yang guru jadi murid. Paham ya? Dibalik sama dia. Fa inna nahkumu fi hadzal hadis bi annahu maqlubun alaihi li annahu qalbas sanad. Maka seperti ini kita katakan apa? nam kita hukumi hadisnya maklub karena apa? Terjadi apa? Keterbalikan sanad. Guru menjadi santri, santri menjadi gurunya. Terbalik enggak? Terbalik di situ. Nah, barakallahu fikum. Adapun berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala walhamdulillahirabbil alamin.